Kami berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ya Allah, kami mohon kepadamu keikhlasan dan kejujuran dalam ucapan dan perbuatan. Ya Allah, kami berlindung kepadamu daripada menyekutukanmu dalam keadaan kami tahu dan kami mohon ampun kalau kami tidak tahu. Allahumma amin. Para pendengar setia Radio Dakwah Islamia, insya Allah sore hari ini eh, materinya sampai jam setengah lima saja, setengah jam saja, dan tidak ada tanya jawab karena setelah itu ada acara pertemuan dengan yatim piatu dan tuafa di Masjid An-Nur. Dan materi kita pada sore hari ini adalah tentang uh, hutang piutang, seputar hutang piutang. Islam adalah agama yang lengkap, semuanya telah diatur di dalam Islam. Sehingga uh, masalah hutang piutang pun telah diatur secara tuntas dan ada ayat di dalam Al-Quran, yang mana itu termasuk ayat yang terpanjang di dalam Al-Quran, ayatul Mudayana, Ya, satu halaman penuh, itu secara khusus membahas hutang piutang. Yaitu di uh, sebelum akhir dari surat Al-Baqarah, tentang hutang piutang. Hmm, ya, tepatnya itu berada di ayat nomor 282, ayatul Mudayana tentang hutang piutang panjang lebar. Kita akan bicara tentang keutamaan membantu orang, memberikan hutang kepada orang, kemudian juga perintah untuk membayar hutang, ancaman orang-orang yang tidak membayar hutang. Kemudian juga uh, orang kalau sudah membayar hutang, dia nggak membayar bayar juga, itu dolim. Kemudian hutang piutang yang dimanfaatkan, itu terjadi riba di dalamnya. Kemudian kalau ada orang yang dia ingin bayar tapi belum mampu, dianjurkan ditunggu. Dan kalau kita membayar dianjurkan untuk diberi lebih tanpa ada kesepakatan sebelumnya. Pertama-tama pembahasan kita tentang keutamaan membantu orang termasuk memberi hutang kepada orang yang memang dia membutuhkannya. Di dalam riwayat Muslim dan yang lainnya eh, melalui jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala Rasulullah saw bersabda Man nafasa an muslimin kurbatan min kurafid dunia nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil kiamat. Barang siapa yang menghilangkan kesusahan, satu kesusahan dari seorang muslim di antara kesusahan-kesusahan dunia, maka Allah akan menghilangkan kesusahannya di antara kesusahan-kesusahan hari kiamat nanti. Jadi kalau kita menghilangkan kesusahan orang ya, bantu orang dari, kesusahan dunia ini, maka nanti hari kiamat Allah menghilangkan kesusahan kita, hari kiamat yang dahsyat itu. Waman man yassar 'ala mu'sirin yassarallahu 'alaihi fid dunya wal akhirah dan orang yang memberikan kemudahan kepada orang yang kesulitan, maka Allah akan memberikan kemudahan kepadanya di dunia dan di akhirat. Jadi kalau ada orang kesulitan kita beri kemudahan, ya. Orang utang belum bisa bayar, sementara dia niat bayar, niat bayar ya. Ditunggu dulu diberi tempo. Nanti Allah memberikan kemudahan kepada kita di dunia dan di akhirat. Wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhi dan Allah itu selalu e, menolong hambanya selama hamba itu selalu menolong saudaranya. Jadi kalau kita nolong orang nanti Allah nolong kita. Balasan sama dengan perbuatan. Kemudian juga di dalam riwayat Ibnu Majah dengan sanad yang hasan melalui jalan sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Ma min muslimin yukridu musliman qardan marrataini illa kana ka sadaqatiha marrah Tiadalah seorang muslim yang memberikan hutang kepada seorang muslim yang lain dengan uh, dua kali hutang. Jadi hutang ya, dia diberi hutang lalu bayar lalu dia utang lagi dikasih lagi utang, lalu bayar. Maka kata Rasulullah, "Illa kana ka shadaqatiha Melainkan itu pahalanya sama dengan kita sodakoh satu kali. Padahal uangnya kembali ke kita loh ya. Itu sama dengan nilainya sodakoh satu kali. Jadi kita beri hutang kepada orang dua kali, maka dinilai kita telah sodakoh satu kali. Walaupun uang itu kembali kepada kita lagi. Kemudian juga bagi orang yang hutang, itu harus bayar. Utang itu harus bayar, utang itu amanat. Secara umum Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 58, "Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha." Sesungguhnya Allah itu memerintahkan kepada kamu untuk menunaikan amanat-amanat kepada ahlinya. Artinya kalau kamu diberi amanat, ya kamu jangan khianat, harus menjadi orang yang amanat. Jadi kalau kamu utang, ya kamu harus bayar utang, tidak boleh utang terus tidak bayar. Jadi wajib bayar utang itu namanya hutang ya harus bayar. Kemudian juga Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan ancaman, ancaman yang cukup keras bagi orang-orang yang dia itu utang dan tidak bayar. Sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan yang lainnya dengan sanad yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man faraqar ruhul jasada Wahwa bari bari'un min dakhal al jannah. Barang siapa yang ketika ruhnya berpisah dari badannya, sedang dia dalam keadaan berlepas diri dari tiga masalah, maka pasti masuk surga. Jadi orang yang mati ya, meninggal dunia, dia terbebas dari tiga masalah. Maka pasti dia masuk surga. Apa tiga masalah itu? Yang pertama minal kibir dari sombong. Orang yang mati nggak sombong masuk surga. Yang kedua al-ghulul. Ghulul itu uh, mencuri ya, mencuri. Jadi barang uh, belum dibagi dia curi, dia ambil tanpa sepengetahuan. Yang ketiga wajain dan utang. Jadi orang kalau mati bebas dari tiga hal ini masuk surga. Bebas dari sifat sombong, bebas dari ghulul, semua mencuri, dan bebas dari hutang. Maka dia masuk ke dalam surga. Jadi hutang ini perlu diperhatikan. Hutang ini urusannya bukan di dunia saja, sampai di akhirat masalah hutang ini. Karena itu di dalam Al-Baqarah 285 tadi itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu." Jadi utang piutang harus ditulis, dicatat, dicatat, ada saksinya, seperti itu supaya jelas. Supaya jelas hitam di atas putih. Jadi dicatat ya, ditentukan kapan bayarnya, semuanya lengkap. Itu ajaran Islam. Sehingga kalau orang meninggal dunia belum bayar utang ada catatannya. Karena bahaya. Kalau orang mati dia masih punya utang. Dia belum bayar utangnya. Padahal dia mampu bayar. Dia tidak bayar-bayar. Dia ngemplang. Atau memang niat tidak bayar. Itu bahaya. Di dalam riwayat At-Tirmidzi dan yang lainnya dengan sanad yang sahih, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nafsul mu'mini mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu." Jiwa seorang mukmin itu tergantung oleh utangnya sampai dibayarkan. Ya, jiwanya tergantung oleh utangnya sampai dibayarkan. Jadi bahaya, bahaya sekali. Sampai orang mati syahid sekalipun. Yughfar syahid kullu syai Orang mati syahid itu diampuni dosanya semuanya kecuali utang. Belum diampuni. Karena ada urusan dengan orang lain. Maka dari itu Rasulullah Muhammad SAW ketika periode Mekah, masa-masa awal Islam, itu kalau ada orang mati punya utang, orang mati punya utang, Rasulullah nggak mau nyolati. Rasulullah tanya dulu, "Alaihi dain, dia punya utang atau enggak?" "Ya Rasulullah, dia punya utang." "Sudah, Shallu ala sahibikum." "Kamu salati saja saudaramu, saya enggak mau nyolati dia." Percuma saya nyolati dia, dia masih tergantung oleh utangnya, doa-doanya enggak nyambung karena dia tergantung oleh utangnya. Lalu ada sahabat yang jamin, "Ya Rasulullah, saya bayar utangnya ya Rasulullah." Nah, baru Rasulullah mau nyolati. Dan itu pun dia masih belum dingin karena belum dibayar. Sampai sudah dibayarkan, kata Rasulullah al-an dat. Nah, setelah kamu bayar utangnya baru karena dia dingin. Dia bisa menerima pahala-pahala dan jiwanya tidak tergantung lagi. Masalah utang piutang. Apalagi di akhirat nanti, bayarnya bukan bayar uang, bayarnya bayar kebaikan-kebaikan. Sebagaimana di dalam riwayat Ibnu Majah dengan sanad yang sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata wa alaihi dinarun aw dirhamun, qudiya min hasanatihi laisa tamma dinarun wala dirham." Barang siapa yang mati sementara dia masih punya utang, utang dinar atau dirham ya. Ya utang uang lah, utang apa saja, utang materi. Maka nanti diambil dari kebaikan-kebaikannya karena pada hari itu tidak ada lagi dinar dirham, nggak ada uang. Jadi kalau punya utang belum bayar, nanti hari kiamat diambil kebaikan-kebaikan dia. Diberikan kepada orang-orang yang dulu dia hutang kepada mereka. Kalau dia tidak punya kebaikan, maka dosa-dosa mereka diambil diberikan diberikan orang ini. Sehingga tambah banyak dosanya. Jadi urusannya panjang masalah utang piutang ini. Karena itu kita jangan gampang-gampang utang piutang. Jadi utang itu jangan gampang-gampang. Apalagi sekarang ini orang gampang-gampang utang. Demikian banyak, tidak tanggung jawab. Nah, itu bahaya urusannya akhirat. Urusannya di akhirat. Tanggung jawab masalah utang piutang. Kemudian juga termasuk arisan. Arisan itu termasuk utang. Jadi arisan termasuk utang. Arisan ya, ada misalnya tahun 10. Nah itu yang dapat pertama, yang dapat nomor satu itu utang kepada orang kedua dan seterusnya. Karena itu kalau orang sudah dapat arisan dia mati, maka dia segera dibayarkan itu. Jangan nunggu sampai arisannya selesai. Karena bagaimanapun juga dia termasuk orang yang punya utang. Jadi kalau orang ikut arisan ya, dia nomor satu misalnya dia dapat, lalu dia mati, dia utang kepada sembilan orang setelahnya. Jadi jangan nunggu sampai arisannya habis dulu, segera dibayarkan. Karena dia masih punya utang, jiwanya tergantung oleh utangnya. Kemudian pula yang ini, yang ini peringatan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, orang utang dan memang niatnya tidak bayar. Utang niatnya tidak bayar. Bagaimana untuk orang-orang seperti itu? Di dalam riwayat Bukhari rahimahullah taala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man akhadha amwalan nas yuridu ada'aha atallahu anhu." Wa akhadha yuridu itlafaha atlafahullahu. Barang siapa yang mengambil harta manusia dan dia berniat untuk membayarkannya, maka Allah benar-benar membantu dia untuk membayarkannya. Dan barang siapa yang mengambil harta manusia dengan niat untuk memusnahkannya, menghilangkannya, eh, tidak niat untuk bayar, maka Allah benar-benar memusnahkannya. Benar-benar dia tidak akan bisa bayar. Nah ini niat penting. Karena ada orang itu ketika utang, semenjak utang awal itu memang nawaitunya, niatnya memang nggak bayar. Nah, ini bahaya. Kalau orang memang nawaitunya nggak bayar, niatnya nggak bayar, maka benar-benar dia, dia tidak akan bisa bayar. Benar-benar dia tidak akan bisa bayar. Allah menjadikan dia tidak bisa bayar. Uangnya tidak barokah, uangnya itlaf, hilang, musnah, ah, binasa uangnya. Tapi kalau memang orang itu utang dan niat bayar, dia utang karena ada perlu dan dia niat bayar, oleh Allah dia dibantu, ditolong, dimudahkan untuk dia bisa membayarkannya. Nah niat, dan Allah tahu niat kita. Allah tahu eh, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma sudur. Allah itu mengetahui mata-mata yang berkhianat dan Allah mengetahui apa yang tersembunyi di dalam dada. Ini masalah utang piutang. Jadi jangan sampai orang itu utang lalu niatnya tidak bayar nanti dia benar-benar tidak bisa bayar, kesulitan dia. Tapi kalau niatnya bayar dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ada ancaman yang lebih dahsyat lagi. Di dalam riwayat Ibnu Majah dengan sanad yang hasanun sahihun, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayyuma rajulin yadinu dainan wa huwa mujmi' an la yuwaffiyahu iya, Allah sariqan." siapa saja yang berhutang dan dia punya niat untuk tidak bayar utangnya, maka dia ketemu Allah dalam keadaan sebagai pencuri. Pencuri. Jadi orang niat ya, jadi diutang, ya utang. Tapi memang niat semenjak semula niatnya, nawaitunya itu tidak bayar. Niatnya tidak bayar. Maka dia ketemu Allah sebagai pencuri, syariqah, pencuri. Yang mana kita tahu pencuri adalah dosa besar. Kalau di dunia pencuri dipotong tangannya. Dipotong tangannya pencuri itu. Kemudian juga kalau orang mampu bayar, tidak bayar-bayar. Sudah jatuh tempo misalnya ya. Dia tidak bayar, bayar dia mampu bayar. Ditunda-tunda, ditunda-tunda. Istilahnya itu apa ya? Apa? Ah, ngemplang ya, ngemplang atau memang niat tidak bayar. Itu adalah dolim dia. Dia mampu bayar, tidak bayar, dia dolim sebagaimana di dalam riwayat muttafaqun alaih Bukhari Muslim uh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda matlul ghani dulmun matlul ghani dulmun orang yang mampu yang cukup yang bisa bayar tapi dia tidak bayar-bayar dia menunda-nunda mengulur-ngulur waktunya maka dia adalah orang yang dolim dia orang yang aniaya ya Allah paling tidak suka dengan dolim jadi dosa itu kalau ada hubungan dengan orang itu berat karena Allah belum apa belum mencabut permasalahan itu sebelum diselesaikan dengan orang-orang yang bersangkutan. Ya, ini perlu kita jadikan bahan renungan. Jadi dosa kalau ada hubungan dengan orang itu urusannya panjang. Allah belum bisa mengampuni kita kalau belum kita selesaikan dengan orang itu. Orang mati sahid itu sudah kurang apa dia? Dia mendapat banyak keutamaan luar biasa. Tapi kalau ada urusan dengan orang, utang piutang misalnya, masalah hutang, ya belum selesai, belum selesai. Dia masih tergantung jiwanya. Dia belum bisa merasakan kenikmatan-kenikmatan mati syahid karena dia masih tergantung oleh utangnya. Demikian pula utang piutang yang dimanfaatkan, ini istilahnya semacam uh, pegadaian ya, pegadaian. Jadi orang itu hutang lalu dia menggadaikan sesuatu, menggadaikan tanah, menggadaikan apalah, Nah, itu nggak boleh dimanfaatkan karena kalau dimanfaatkan maka terjadi riba di dalamnya sebagaimana ungkapan yang sangat masyhur dari ungkapan ulama eh, ini juga termasuk hadis ada yang mengatakan hadisnya dhaif ada yang mengatakan hadis ini kuat tapi yang jelas tidak ada khilaf di kalangan ulama tentang kebenaran maknanya itu ungkapan yang sangat masyhur yang berbunyi kullu qardin jarra manfa'a fahuwa riban setiap utang piutang yang terjadi di dalamnya itu manfaat ada kemanfaatan, maka itu adalah riba. Ya, ini kan biasanya ada orang tanya, saya hutang sama orang lalu jaminannya tanah. Ternyata tanah saya oleh dia, oleh orang yang saya hutang kepada dia itu dimanfaatkan untuk bercocok tanam dan yang lainnya itu itu riba tidak boleh. Kecuali dua yang boleh illa dhahran yurkab aw labanan yuhlab aw kama qala alaihi salatu wassalam. Kecuali kendaraan boleh dinaiki dengan biaya orang yang menaiki itu, biaya perawatan dan yang lainnya atau susu boleh diperas dengan biaya orang yang memeras itu. Itu aja. Jadi, atau termasuk misalnya orang utang. Utang nanti bayarnya harus lebih. Ini lo kamu utang ya, saya utangi satu juta. Nanti kembalinya satu juta seratus Nah, itu riba namanya renten. Renten. Insya Allah kalau tidak ada halangan, insya Allah besok kita akan bahas masalah masalah riba. Insya Allah ya. Masalah riba. Tolong ah, mudah-mudahan ah, ada kesempatan untuk mendengarkan. Riba ini banyak. Jadi misalnya bunga bank, bunga bank itu riba. Jadi bunga bank kita nyimpen uang di sana, lalu ternyata uangnya itu berkembang ya. Itu riba. Kemudian juga misalnya e, kredit-kredit, kredit mobil, kredit apa, lalu ada bunganya, bunga, bunganya, bunga, itu riba. E, dan ini banyak ya, saya juga dengar ada orang-orang itu rajin ke pengajian. ya Dia suka menghutangi orang, tapi dia minta tambahan. Jadi saya menghutangi orang. Ini loh, kamu saya kasih utang 100 ribu, nanti kembalinya 100 ribu lebih lebih lebih 1000 atau lebih 10 ribu. Wah, ini riba. Riba itu dosanya luar biasa. Anda tunggu besok tentang riba sudah. Ancamannya benar-benar menakutkan. Kita kalau mendengarkan kita akan mundur, nggak akan berani dengan riba. Kemudian juga uh, termasuk riba ini pula ya itulah diantaranya renten-renten termasuk juga eh, orang yang uh, menjual menjual apa namanya uh, menjual cek ya cek ceknya cek tempo satu bulan misalnya ceknya itu uh, 10 juta tapi bulan depan baru cair sementara dia butuh uang cash uang kontan sekarang lalu ceknya dijual ini loh cek ini 10 juta tapi bulan depan nah saya butuh uang sekarang kamu kasih aja 9 juta untuk saya Nah, orang ini menerima 9 juta. Lalu orang yang yang eh, menerima cek tadi menerima 10 juta. Itu riba. Itu riba. Ini banyak terjadi ini. banyak terjadi, banyak terjadi. Jangan lupa loh, orangnya rajin ke pengajian, rajin ke masjid, lima waktu di masjid, tapi mengamalkan praktek seperti itu. Riba, uang haram, insya Allah besok kita bahas panjang lebar. Jadi utang piutang tidak boleh dimanfaatkan. Jadi hutang ini memang murni bantu orang, bantu murni menghutangkan kepada orang satu juta kembali satu juta. Menghutangkan dua juta kembali dua juta. Tidak boleh lebih. Tidak boleh ada perjanjian tertulis, nggak tertulis untuk kembalinya uang lebih. Ya. Bagaimana kalau misalnya eh, kita menghutangi orang, ikhlas hutang satu juta misalnya, kembali satu juta. Kita tidak ada minta lebih sama sekali, nggak ada perjanjian tertulis, nggak ada, nggak tertulis, nggak ada. Benar-benar murni kembali satu juta. Ternyata ketika mengembalikan oleh dia dikasih lebih. Dia mengembalikan satu juta ditambah lagi eh, lima puluh ribu misalnya sebagai tanda terima kasih. Boleh apa tidak? Nah kalau ini boleh. Kalau kasus model seperti ini boleh. Dan memang dianjurkan seperti itu. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda di dalam riwayat Muttafaqun Ali Bukhari Muslim ya. Inna khiyarikum ahsanukum kodoan. Sesungguhnya orang yang terbaik di antara kamu adalah orang yang paling baik ketika membayar utangnya. Yang paling baik ketika membayar utangnya. Ya, bayar tepat waktu atau mungkin juga dikasih sebagai tanda terima kasih. Dengan catatan tanpa ada perjanjian, tertulis nggak ada, nggak tertulis nggak ada. Dan kalau tidak dilebihkan, tidak, tidak dilebihkan pun tidak marah dia. Si yang pemberi hutang nggak marah. Jadi tiba-tiba dia sebagai tanda terima kasih dikasih lebih itu nggak apa-apa sebagaimana juga di dalam riwayat Bukhari eh, dan ya, Abu Dawud rahimahumallahu taala melalui jalan sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala huma, beliau berkata Ataitu Nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa huwa fil masjid Aku datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika itu beliau sedang berada di masjid Faqala lalu beliau bersabda sholli raka'atain Wahai Jabir salatlah dulu dua rakaat salat tahiyatul masjid Wa kana li alaihi dainun faqadani wa zadani. Dan bahwasanya waktu itu Rasulullah punya utang kepadaku. Subhanallah ya Rasulullah ini ta'wadu ya, ta'wadu sekali. Beliau sebenarnya jadi orang kaya bisa, jadi raja bisa. Tapi memang beliau milih kepada Allah menjadi orang yang sederhana saja. Menjadi orang biasa-biasa saja Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kata sahabat Jabir, Rasulullah kemudian membayar hutangku itu dan memberikan tambahan untukku. Jadi Rasulullah membayar utangnya diberi tambahan sebagai tanda terima kasihnya. Itu tidak apa-apa. Tidak ada perjanjian tertulis, nggak ada, nggak tertulis, nggak ada. Kalau nggak dilebihkan juga nggak boleh marah. Jadi dengan keikhlasan pihak penghutang eh, memberi kelebihan, tidak apa-apa itu boleh. Kemudian bagaimana kalau sudah jatuh tempo dia belum mampu bayar? Benar-benar belum mampu bayar ya, bukan nakal, bukan beling. Bukan beling, bukan nakal. Belum mampu bayar, ditunggu sampai mampu. Ditunggu sampai mampu. Sebagaimana di dalam surat Al-Baqarah 280. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in kana dzu 'usratin fanadhiratun ila maisarah wa an khairul lakum in kuntum ta'lamun." jika orang yang hutang itu mempunyai kesulitan, belum bisa bayar, tapi dia punya niat bayar, maka ditunggu dulu sampai dia mendapat kemudahan. Jadi ditunggu sampai dia dapat kemudahan, sampai dia bisa bayar. Kamu tunggu aja, tidak apa-apa. Dan kalau kamu mau mensodakohkan, kamu ikhlaskan saja, kamu saya halalkan, saya sodakohkan saja untuk kamu. Itu lebih baik bagimu jika kamu tahu. Jadi Masya Allah ini memberi kemudahan kepada orang yang kesulitan, maka Allah akan memberikan kemudahan di dunia dan di akhirat. Orang yang uh, yang kesulitan untuk bayar utangnya. Kemudian termasuk permasalahan yang penting pula, orang itu kalau hutang, yang yang punya tanggungan ya orang yang hutang itu saja, bukan orang lain. Jadi misalnya ada orang punya utang kepada orang lain. Yang tanggung jawab ya utang itu saja. Yang orang yang utang itu keluarganya nggak kena tanggung jawab. Keluarganya nggak ikut apa-apa, nggak kena. Yang kena ya orang yang utang itu saja tanggung jawab di dunia dan di akhirat. Bahkan kalau dia mati sekalipun punya utang banyak, itu keluarganya nggak wajib bayarkan utang, itu tanggungannya dia. Kalau keluarganya mau bayar silahkan, kalau enggak, kalau enggak ya silahkan. Kecuali kalau dia punya warisan, dia punya warisan, maka memang warisannya sebelum dibagi dibayarkan utang dulu. Kalau dia nggak punya warisan, nggak punya aset apa-apa ya sudah. Kalau keluarganya mau bayar, monggo. Keluarganya nggak mau bayar, ya nggak apa-apa. Memang bukan tanggung jawabnya keluarga. Ya, jadi yang kena ya orang satu itu, orang satu itu tidak keluarganya semuanya yang dikenakan. Itu masalah hutang piutang. Jadi ini uh, para pendengar setia Radio Dakwah Islamiyah, materi yang bisa saya sampaikan sore hari ini. Mungkin waktu kita pendek sekali ya. Karena sebentar lagi ada acara anak yatim dan Anda juga bisa mengikuti di radio uh, di Masjid An-Nur Jagalan. Ini materi tentang uh, seputar hutang piutang, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bisa memberikan masukan kepada kita semuanya dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Allahumma amin. Uh, eh, insya Allah besok materinya tentang riba. Silahkan diikuti. Mari kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengabulkan doa-doa kita. <clears throat> Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. وسلم تسليما كثيرا اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا الآخرة اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا Ya Allah, puja dan puji kami panjatkan hanya kepadamu. Curahkan salawat dan salammu kepada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad. Ya Allah, kami mohon kepadamu maafmu. Berilah kepada kami sehat dan afiat, selamat, sejahtera dalam agama, dalam dunia, di akhirat. Ya Allah, Engkau adalah Maha Pemaaf, Engkau suka memaafkan, maafkan kami. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf, Engkau Maha Dermawan, Engkau Maha Baik, Engkau Maha Santun. Eh, maafkan kami, ya Allah. <clears throat> ya Allah, ini adalah permohonan kami yang selalu kami mohonkan kepadamu, Ya Allah. Yaitu agar Engkau menutup umur kami dengan husnul khatimah, Ya Allah Dan kami berlindung kepadamu daripada mati dalam keadaan su'ul khatimah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Wa na'udhu bika min su'il khatimah. Wa na'udhu bika min su'il khatimah. Wa na'udhu bika min su'il khatimah. اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا Wajah muslimin minan nar. Ya Allah, bebaskan kami semuanya dari api neraka, Ya Allah. Kami, ibu bapak kami. Dan kaum muslimin semuanya, Ya Allah, bebaskan dari api neraka. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun.